taala baik secara zahir maupun secara batin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam. Masih dalam bab Maja'a fi ghurbatil Islami wa fadlul ghuraba bab tentang penjelasan Islam itu akan asing wa fadlul ghuraba dan keutamaan orang yang asing di dalam berpegang teguh terhadap sunnah karena mau tidak mau orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah mengikuti petunjuk Rasul berpegang teguh dengan manhaj salaf mereka akan menjadi al-ghuraba mereka itu akan menjadi orang-orang yang asing akan dianggap menjadi orang-orang yang aneh tapi sekali lagi tatkala orang tersebut bersabar berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak barakallahu fikum maka kemarin disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat yang ke-116 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi wal munkar maka disebutkan atau di dalam ayat tersebut disebutkan ulu baqiyati ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh Kata Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya di sana ada sekelompok manusia yang memiliki keutamaan yang mereka melarang manusia anil fasad untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala illa qalilam mimman anjayna minhum kecuali sedikit saja dari mereka orang-orang yang kami selamatkan artinya orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kepada dari perkara-perkara yang mungkar ini jumlahnya sangat sedikit ini jumlahnya sangat sedikit maka di dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan terdapat suatu faedah yang sangat besar. Kata beliau, "Dala hadza ala anna man ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari yanzu idza jaa al 'adzab." Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala datang azab ya. maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala datang azab ini tatkala di sana ada sekelompok manusia yang mereka mau amar ma'ruf nahi mungkar akan Allah selamatkan orang tersebut yaitu tatkala datang azab dari Allah Subhanahu wa taala kata beliau wa amal ladzi la ya'muru wa la yanha fa innahu yuhlaku walau kana minas salihin lakin yab'athahu Allah yawmal qiyamati ala niyatihi kama jaa fil hadits di atas tadi dijelaskan bahwasanya orang yang mau memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala datang azab. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan bagaimana kondisi orang yang dia orang yang saleh tapi tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar Kata beliau, adapun orang-orang yang tidak mau memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak mau melarang dari perkara yang mungkar, maka yang demikian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana minas salihin, walaupun mereka adalah orang-orang yang saleh. Walaupun mereka adalah orang-orang yang saleh tapi tatkala mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka tatkala tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka sekali lagi Allah akan membinasakan orang tersebut walaupun dia orang yang saleh akan tetapi kalau orang tersebut orang yang saleh akan dibangkitkan di hari kiamat ala niatihi sesuai niatan orang tersebut barakallahu fikum <clears throat> ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah maka ini diantara keutamaan seorang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mengingatkan dari perkara-perkara yang mungkar akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala datang padanya al-azab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kata beliau fa idza waqa'a al-azab la yanju illa alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar maka tatkala datang azab dari Allah Subhanahu wa taala tatkala datang azab dari Allah Subhanahu wa taala kata beliau tidak ada yang selamat dari azab kecuali mereka orang-orang yang mau memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar dan orang yang mau seperti ini mau mengajak kepada perkara yang ma'ruf mencegah dari perkara yang mungkar Kata Allah Subhanahu wa taala qalilan mimman Anjayna minhum sangat sedikit jumlahnya. haulaihumul huraba Kata Syekh, mereka itulah orang-orang yang asing. Ya. Mereka itulah orang-orang yang asing. Memang sangat sedikit mereka orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar mau mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar, yang keji, yang jelek. Barakallahu fikum. Inilah di antara sisi pendalilannya bahwasanya orang-orang yang mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar haulail huraba mereka itulah orangnya jumlahnya sangat sedikit sangat asing Kemudian beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari hadis ya, tentang al-ghuraba orang-orang yang asing. Di antaranya adalah dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an yang datang secara marfu' itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya fatu balil ghuraba maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing di dalam berpegang teguh terhadap sunnah ada yang mengatakan bahwasanya fatu balil ghuraba tuba ini adalah nama salah satu jannah barakallahu fikum Kemudian juga di hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya manil ghuraba Siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba ya Rasulullah? Yang mereka disebut orang yang asing. Siapa mereka? Nabi menjawab an-nuza'u minal qabail yaitu sekelompok manusia minal qabail dari suku-suku ya Wafi riwayatin dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya yang dimaksud al ghuroba mereka yang berbahagia adalah alladzina yasluhuna Iza fasadan nas yaitu mereka orang yang senantiasa berbuat baik tatkala manusia itu dalam keadaan rusak tatkala manusia dalam keadaan menyekutukan Allah berbuat syirik dia senantiasa mentahidkan Allah tatkala manusia melakukan amalan-amalan bid'ah dia senantiasa mengikuti sunnah inilah kata Nabi yang disebut al-huraba yaitu orang yang asing orang yang senantiasa berbuat baik kepada Allah melakukan amalan-amalan kebaikan tatkala keadaan manusia mereka barakallahu fikum rusak barakallahu fikum kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lain dari hadisnya Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tentang siapakah mereka al-ghuraba orang yang asing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas maka berbahagialah pada hari ini lil ghuraba bagi orang-orang yang asing idza fasadan nas tatkala manusia mereka melakukan kerusakan tatkala manusia melakukan kerusakan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dia tetap istiqomah melakukan kebaikan maka berbahagialah orang yang demikian kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang datang dari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi min hadis Kasir ibni Abdullah an abihi an jadihi dari bapaknya dari kakeknya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan fatuba lil ghuraba maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing alladzina yuslihuna ma afsada nasu min sunnati itu mereka orang yang senantiasa memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia min sunati dari sunahku tatkala di sana segerombolan manusia ingin merusak sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata di sana ada sekelompok manusia yang ingin memperbaikinya terus berusaha untuk memperbaiki sunah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud al-ghuraba yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fatuba lil ghuraba maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah terkait dengan hadis-hadis di atas tadi kata beliau hadza khabarun min rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'nahu at-tahdhiru min ad-dhalali wal hathu ala tamassuki bil islami walau kana ahluhu qalilin maka kata hadha khobarun ini merupakan khobar berita minar rasul yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam khobar tersebut terdapat faidah maknanya adalah at-tahdzir peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minadhalal dari kesesatan-kesesatan artinya di dalam hadis tersebut terdapat peringatan untuk kita supaya kita hati-hati dari perkara-perkara yang menyimpang dari kesesatan-kesesatan dan jangan menganggap remeh perkara dalal perkara-perkara yang menyimpang ini satu Kemudian di sisi lain wal hathu ala tamassuki bil Islam. Hadis ini juga merupakan dorongan kepada kita supaya bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan Islam walaupun ahluhu qalilin walaupun orangnya sedikit yang bersungguh-sungguh mengikuti Islam tapi kita jangan minder kita jangan malu dengan jumlah yang sedikit tetap kita berpegang teguh tetap kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini merupakan sunatullah merupakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang-orang yang mengikuti al-haq berpegang teguh dengan kebenaran mereka itu jumlahnya sangat sedikit barakallahu fikum kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang tadi kita baca fatuba lil ghuraba maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing maka kata Syekh Saleh Fauzan terdapat pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini. Kata beliau hadza targhibun fi an yakunal muslimu ma'al ghurabah fi akhir zaman wa la yuzahiduhu fil islami killatu ahlihi. Maka kata beliau di dalam hadis ini terdapat targhib dorongan Dorongan kepada kita semua hendaklah kaum muslimin senantiasa berjalan dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman di akhir zaman ini. Barakallahu fikum. Dan jangan merasa tidak butuh kepada Islam tatkala melihat jumlahnya sedikit. Jangan merasa tidak butuh kepada sunnah Rasul tatkala melihat yang mengikuti ajaran Rasul ternyata jumlahnya sedikit iya karena terkadang manusia muncul was-was loh yang mengikuti ini kok jumlahnya sedikit ikut itu ajalah yang banyak maka yang menjadi standar yang menjadi patokan itu bukan sedikit dan banyaknya tapi adalah al-haq kebenaran yang ada pada orang tersebut barakallahu fikum kemudian selanjutnya beliau Syekh Saleh Fauzan akan menyebutkan arti watuba lil ghuraba fatuba lil ghuraba ya fatuba apa arti tuba ya arti tuba Kata Syekh Saleh Fauzan, "Qila hiya sajaratun fil jannah." Ada yang mengatakan tuba itu adalah nama pohon yang ada di dalam sorga. Sehingga tuba lil ghuraba, orang yang asing tak kala berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dia akan mendapatkan sorga. qila hiya al jannatu nafsuha dan ada yang mengatakan arti Tuba itu nama sebuah sorga. Ya. Kalau tadi ada yang mengatakan nama salah satu pohon di sorga. Ada yang mengatakan bahwasanya Tuba itu adalah sorga. Sehingga tatkala dikatakan fatuba lil ghuraba ber yaitu orang-orang yang ghuraba dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala wakilah dan ada yang mengatakan arti tuba hiya kalimatun thayyibatun ada yang menyebutkan tuba artinya adalah ucapan yang baik artinya fatuba kebahagiaan kebaikan lil huruba bagi orang yang asing di dalam menjalankan Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ya Ar-Ra'd yang ayat yang ke-29 Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus salihat tubalahum wa husnu ma'ab orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa amilus salihat dan mereka melakukan amalan-amalan salih ya tubalahum maka kebahagiaan buat mereka wa husnu ma'ab dan sebaik-baik tempat kembali ya yeah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan solihah, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan sorga yang mana sorga adalah merupakan sebaik-baik tempat kembali. Wa husnu ma'ab. Barakallahu Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Asadi apa artinya orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan solihat yang mereka mendapatkan sorga sehingga berbahagia dalam sorganya Allah? Kata beliau, ay amanu bikulubihim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa sadaqu hadzal imana bil a'malis salihah. Ini maknanya. Yang dimaksud orang-orang yang beriman kata beliau yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan kemudian mereka itu mewujudkan keimanan tersebut bi'amalis salihah dengan menjalankan amalan amalan solihah barakallahu fikum ini yang akan berbahagia yaitu mereka orang yang beriman kepada Allah dengan hati-hati mereka kemudian mewujudkan keimanan mereka dengan amalan-amalan solihah bukan hanya sekedar beriman tapi berusaha diwujudkan keimanan tersebut dengan menjalankan amalan-amalan salihah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di sini Syekh Saleh Fauzan akan menjelaskan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang al-ghuraba. Sehingga kita nanti tahu siapa yang dimaksud al-ghuraba di sini. Orang yang asing di sini siapa? apa semua orang bisa masuk yang penting asing aneh eh. maka kata beliau rawahu Ahmad min hadis Ibnu Mas'udin maka telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa fihi kila minal ghuraba maka disebutkan di dalam hadis tersebut tentang siapa itu al-ghuraba qala an-nuza'u al qabail yaitu sekelompok kecil dari kabilah. an-nuza' jam'u nazi'in jamak dari nazi' mufradnya nazi'un jamaknya nuza'un wa huwa al-gharibu alladhi naza'an ahlihi wa ashiratihi yaitu orang yang asing yang mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara-saudaranya. Alladzina yakhrujuna anil autani liiqamati sunanidin. Yang dimaksud di sini adalah sekelompok manusia yang mereka meninggalkan keluarga mereka, keluar dari tempat tinggal mereka dalam rangka liiqamati sunanidin untuk menegakkan agama untuk menegakkan ajaran Rasul ini makna al-ghuraba yang pertama jadi sekelompok manusia yang mereka keluar dari tempat-tempat mereka dari daerah-daerah mereka dalam rangka apa? dalam rangka liiqamati sunani din dalam rangka untuk menegakkan ajaran Islam barakallahu fikum dan kata beliau wa qalilu minan nasi man yahjuru watnahu wa asiratahu min ajli i'la'i kalimatil haq dan sangat sedikit kata beliau wal qalil dan sangat sedikit manusia yang mau meninggalkan negerinya meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah dalam rangka untuk menegakkan kebenaran yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit ya sehingga mereka itulah al-ghuraba wa min ajli nasli dinillah al-haq wa huwa al-islam fi arja'i ma'murah ya yaitu manusia tersebut yang meninggalkan negerinya meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk menyebarkan Islam mendakwahkan Islam menyebarkan kebenaran dan ini sangat sedikit maka dari riwayat yang menyebutkan inilah yang dimaksud al-ghuraba sehingga fatu balil ghuraba bahagialah bagi orang-orang yang asing siapakah mereka itu mereka sekelompok manusia yang meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam. Dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah. Ini yang pertama. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan apa yang dimaksud dengan al-ghuraba wa fi riwayatin dan disebutkan di dalam riwayat yang lain yakni maksud al hurabah alladzina yasluhuna idza fasada nas itu mereka orang yang senantiasa berbuat baik tatkala manusia mereka itu rusak jadi tatkala melihat manusia rusak orang ini tidak terbawa oleh keadaan manusia tapi terus melakukan kebaikan kebaikan kebaikan barakallahu fikum ini sifat yang kedua yang dimaksud al-ghuraba yang kedua adalah mereka orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan tatkala melihat keadaan manusia mereka rusak tatkala melihat manusia barakallahu fikum mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan orang ini terus melakukan kebaikan barakallahu fikum yakni jaa fi wasfihim salah satu asaf. intinya kata beliau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang al-ghuraba disebutkan oleh Nabi ada tiga sifat an-nisa'u minal qabail ya'ni al-afradu alladhi yahjuruna atanahum Fisabili ikamati sunanidin iya sifat yang pertama beliau jelaskan lagi yaitu sekelompok manusia yang mereka meninggalkan tempat-tempat mereka negeri-negeri mereka dalam rangka untuk menghidupkan Islam ini ya mereka keluar negerinya dari tempatnya meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk meninggalkan apa menegakkan agama ini maka kata beliau wahada dalilun ala anal islam fi akhir zaman saya siru ghariba ya maka ini merupakan dalil bahwasanya Islam di akhir zaman keadaannya akan semakin asing ya semakin asing Al-wasfu Ciri yang kedua, al-ghuraba, mereka adalah alladzina yasluhuna idza fasadanas. Ya, ciri yang kedua mereka adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan tatkala manusia melakukan kerusakan-kerusakan. Tatkala manusia melakukan kejelekan-kejelekan dia senantiasa barakallahu fikum melakukan kebaikan yasluhuna ayaspiruna aladin, wala yang duruna li fasadinas artinya melakukan kebaikan orang tersebut bersabar berpegang teguh dengan kebenaran berpegang teguh di atas agama tersebut wala yang durun dan mereka tidak mau melihat kepada kerusakan yang ada pada manusia biarkan manusia mau melakukan apa mau melakukan ini mau melakukan itu tidak peduli ya. manusia ini mau berbuat maksiat buat itu dia terus melakukan kebaikan-kebaikan inilah sifat yang kedua yaitu mereka orang yang bersabar untuk menjalankan Islam ini ya, orang yang bersabar untuk menegakkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tidak mengatakan walayakulun mereka tidak mengatakan nahnu mislunas dia tidak mengatakan saya seperti yang lainnya saya sama dengan yang lainnya tidak mengatakan demikian la nasbihu baina nasi munfaridin natabi'un nas natabi'ul mujtama' nah tabi'ul buldan orang tersebut tidak mengikuti manusia tidak mengikuti kebanyakan manusia dan juga tidak mengikuti keadaan negerinya inilah yang dimaksud al ya ini sifat yang kedua ya ini sifat yang kedua Yang dimaksud Allah mereka adalah orang yang senantiasa bersabar untuk menegakkan Islam ini menegakkan sunnah Rasul walaupun keadaan manusia mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Kemudian sifat yang ketiga yang dimaksud al-huraba adalah Yasluhu yasluhuna afsadanas. itu mereka orang yang senantiasa memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia Kalau yang kedua tadi, mereka orang yang terus melakukan kebaikan, tatkala manusia itu melawan kerusakan. Sifat yang ketiga adalah mereka yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Yakununa salihina fi anfusihim yasluhuna ma'afsadanas bidakwati ilallah. Maknanya orang tersebut melakukan kebaikan untuk diri mereka sendiri dan juga berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi dia sendiri melakukan amalan-amalan kebaikan, di sisi lain pula dia berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia bidakwati ilallah dengan cara berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-ghuraba, sifat ghuraba yang ketiga itu mereka yang terus melakukan kebaikan juga terus memperbaiki keadaan umat ya tatkala umat keadaan rusak terus senantiasa didakwai diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala wa nahyu anil munkar menahan dari perkara-perkara yang mungkar wa ta'limul khair mengajarkan kebaikan-kebaikan yasluhuna bistita'atihim wa la yaskutun orang tersebut berusaha memperbaiki keadaan manusia dan tidak mau tinggal diam tatkala melihat kerusakan diingatkan tatkala melihat kesyirikan diingatkan ini perbuatan syirik tatkala muncul pemikiran-pemikiran bid'ah diingatkan ini merupakan perkara-perkara bid'ah inilah ciri huruf yang ketiga ya inilah ciri al ghurubah yang ketiga yaitu mereka yang senantiasa memperbaiki keadaan manusia tatkala mereka melakukan kerusakan ini tiga sifat lil ghurubah warawahu Ahmad min, Tariq min tarikin Sa'id ibn Abi Waqas fa fihi fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada nas ay idza fasada nasu la yasbut alal haq ila man kana imanun wa yaqinun wa quwwatun wa ila fa innahu sayanzrifu ma'an nas wa dha'iful iman aw muzazzaun iman aw qalilul fiqh wal ilm yanjarifu ma'an nas ya yeah maka disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya dari jalannya Sa'id bin Abi Waqqas tuba yauma idzin lil ghuraba berbahagialah pada hari itu bagi orang-orang yang asing idza fasada nas tatkala keadaan manusia mereka rusak eh idza fasada nas yaitu tatkala manusia itu rusak la yasbut alal haq tidak ada yang bisa kokoh di atas kebenaran illa man kana indahu iman. Kecuali orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan yang memiliki ilmu. Ini yang bisa kokoh. Jadi tatkala keadaan manusia itu rusak, siapa yang bisa kokoh di atas kebenaran? Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau fadhaiful iman. Adapun orang-orang yang lemah imannya atau qalilul fiqhi wal ilmi atau orang yang sedikit ilmunya maka dia akan terbawa bersama kebanyakan manusia yang mereka melakukan kerusakan maka di dalam hadis ini juga terdapat faedah yang sangat penting pentingnya seorang ahlu sunnah menyibukkan dirinya dengan tolabul ilmi karena tatkala keadaan manusia rusak ya tatkala keadaan manusia itu rusak tidak ada yang selamat kecuali mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat orang-orang yang memiliki ilmu adapun orang-orang yang imannya lemah ilmunya sedikit maka yang seperti ini biasanya akan terbawa arus akan terbawa oleh keadaan manusia barakallahu fikum maka pentingnya barakallahu fikum senantiasa menyibukkan diri dengan tolabul ilmi terlebih di masa-masa seperti ini yang mana tolabul ilmi seakan-akan menjadi barang yang sangat asing Orang yang sibuk dengan tolabul ilmi seakan-akan perkara yang aneh, yang nyeleneh. Barakallahu fikum, inilah sifat al-ghuraba. Sekali lagi peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dorongan dari kepada kita supaya hati-hati dari dai-dai yang mengajak kesesatan juga dorongan kepada kita untuk semangat tolabul ilmi Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.